<clears throat> Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali. Insya Allah kita akan simak bersama satu kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung dari pembahasan rutin yaitu Al-Kabair yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abisan Al-Maidani Hafizahullah langsung dari kota Medan. Dan Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau dan kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Nah, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang akhiran khairan, barakallahu atas pembahasan yang telah disampaikan uh, mohon maaf atas uh, waktu yang telah diluangkan uh, eh, pada Allah Ustaz ya.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 dan pemirsa TV Roja dimanapun saudaraku berada, Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini, Allah Subhanahu Wa Taala kembali mempertemukan kita melalui saluran ini dalam program yang secara rutin kita telah adakan membahas tentang Al-Kabair dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan Al-Kabair yaitu dosa besar yang ke-69 Al-Kabiratu At-Tasi'atu Wasittun Dosa besar yang ke-69 ini adalah ya manjassa 'alal muslimin wa dalla 'ala 'ala auratihim yaitu memata-matai orang-orang Islam ataupun kaum muslimin dan membeberkan rahasia mereka. Ini merupakan salah satu di antara dosa besar yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya yaitu di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann fa inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari adzan yaitu purba sangka dugaan-dugaan kecurigaan-kecurigaan karena sebahagian dari purba sangka itu adalah dosa dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lainnya atajassus yaitu menyelidiki aib-aib saudara kita dan mencuri dengar pembicaraan mereka. Nah, ini adalah suatu perbuatan yang sangat tercela dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Wala tajassasu dan janganlah kamu saling tajassus. Janganlah kamu mata-matai, janganlah kamu mencuri dengar, menyelidiki rahasia-rahasia ataupun aib-aib saudara kita sendiri. Karena pada hakikatnya kita telah membongkar aib aib saudara kita dan menyebarkannya ke tengah-tengah orang lain. Itu sama halnya kita menyebarkan aib diri kita sendiri. Karena mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Al-mukmin mir'atul mukmin. Nah, ketika dia menyebarkan aib aib saudaranya, maka sesungguhnya seakan-akan seolah-olah ia telah menyebarkan aib dirinya sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda dalam hadis beliau yang sahih yang dikeluarkan oleh Al Imamul Bukhari di dalam sahihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wala tajassasu wala tahassasu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibad ibadallahi ikhwana wa kunu ibadallahi ikhwana Janganlah kalian saling mengintai kesalahan orang lain, janganlah mencuri dengar yaitu menguping pembicaraan orang lain, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Di sini Rasulullah SAW alaihi wasallam melarang kita dari dua hal, yaitu tajassus dan tahassus. Tajassus dan tahassus. Al-Auza'i rahimahullah mengatakan at-tajassus maknanya adalah mencari-cari sesuatu. Adapun tahassus maknanya adalah mencuri dengar pembicaraan suatu kaum padahal mereka tidak menyukainya atau mendengarkan dari balik pintu apa yang sedang mereka bicarakan, menguping pembicaraan orang lain. Sedangkan at-tadabur maksudnya adalah saling membelakangi, yaitu saling memutuskan hubungan. Pemirsa yang berbahagia dan para pendengar Radio Roja dimanapun saudaraku berada, ingatlah bahwa tajassus dan tahassus itu adalah perkara yang tidak dibolehkan. Cukuplah bagi kita dengan apa yang nampak secara lahir dan menyerahkan perkara yang tersembunyi, urusan batin, urusan hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha besar. Namun sayang, Justru kebanyakan manusia itu gemar menyelidiki kesalahan saudaranya dan melupakan kebaikan-kebaikan mereka. Ketika mereka mengetahui kekeliruan saudaranya, ia merasa senang dan tak segan-segan untuk menyebarkannya ke tengah-tengah manusia. Nah ini eh, tentu saja tidak diragukan lagi merupakan sifat yang sangat rendah lagi hina. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala min khalilin makir dari sahabat teman dekat tapi penuh makar. Ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani. Matanya mungkin senantiasa melihat kepada kita, artinya mungkin secara dahir, secara lahiriah nampaknya dia menghormati kita, memandang kita, akan tetapi hatinya senantiasa memata-matai kita. In ra'a hasanatan dafanaha. Jika dia melihat kebaikan pada diri kita, maka dia menyembunyikannya Wa in ra'a sayyi'atan adza'aha. Namun kebalikannya apabila dia melihat atau mendengar suatu yang buruk pada kita yang tidak baik, maka dia pun menyebarkannya. Dia menyebarkannya ke tengah-tengah manusia. Ini ibarat Khalilin Makir. Teman tapi penuh makar. Nah itu adalah suatu akhlak yang sangat tercela dan merupakan salah satu di antara dosa besar. Di antara manusia ada orang yang sibuk mengurusi aib orang lain dan lupa terhadap aib dirinya sendiri. Orang yang seperti ini sifatnya maka ia telah buta mata hatinya, akan letih badannya dan sulit untuk meninggalkan aibnya sendiri. Sebagian orang kita lihat punya sifat yang sangat jelek, yaitu suka dan selalu ingin tahu apa yang menjadi rahasia sahabatnya ataupun saudaranya mencari tahu dan e, dan menyelidiki tentang saudaranya bahkan sebagian orang ada yang senantiasa mengikuti dan membuntuti orang lain untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh saudaranya itu memata-matainya Kemudian apabila ia melihat sesuatu yang tidak baik pada saudaranya itu, maka dia pun merasa gembira dan menyebarkannya ke tengah-tengah orang lain. Nah ini adalah satu perbuatan yang sangat tercela. Maka janganlah kita merasa senang dengan ketergelinciran saudara kita. Seharusnya sebagai saudara ataupun sahabat yang setia, sahabat karib, kita seharusnya bersedih Apabila kita melihat saudara kita tergelincir dan berusaha untuk menolongnya dan mengangkatnya kembali dari keterpurukannya, bukan malah membantu syaitan untuk lebih menjerumuskan dan menggelincirkan saudara kita itu ke dalam jurang kehancuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk menolong saudara kita bagaimanapun keadaannya. Unsur akhaka zaliman au madluman Tolonglah saudaramu, baik yang mendolimi maupun yang terbalimi, yang didolimi. Para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, adapun orang yang didolimi kami telah tahu cara menolongnya. Lalu bagaimana orang yang berbuat zalim, orang yang mendolimi? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tahanlah tamnahu ah, imna'hu min belum tahan dia cegah dia dari perbuatan zalimnya maka itulah cara untuk menolongnya jadi kewajiban kita adalah menasihatinya dengan cara yang baik memberikan memberikan bimbingan kepada mereka serta menuntun tangannya untuk kembali ke jalan yang benar membantunya untuk bertaubat bertaubat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ada sebagian orang justru menghalangi saudaranya dari taubat. Ketika dia melihat saudaranya mulai menyadari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang selama ini ia lakukan, saudaranya ini mulai mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia justru mengejeknya. Ia justru menyindirnya hingga membuat saudaranya itu minder dan kecil hati seolah-olah tidak ada kesempatan baginya untuk kembali dan bertaubat kepada Rabbul Alamin. Nah sungguh orang seperti ini telah membantu syaitan untuk menjerumuskan dan menggelincirkan saudaranya itu kepada lembah, kehancuran dan kebinasaan. Termasuk sikap tajassus dan tahasus adalah suka mempertanyakan hal-hal hal ihwal yang berkaitan dengan saudara kita. Ya mungkin tentang harta yang dimiliki olehnya dan mengejarnya dengan sejuta pertanyaan Ya misalnya dia berkata, ya seorang kita lihat uh, sebahagian orang ya bertamu ke rumah saudaranya atau berkunjung ke rumah saudaranya, lalu dia dia masuk ke dalam rumah saudaranya itu dengan penuh selidik, menyelidiki ini dan itu, bertanya tentang ini dan itu. Ya seperti seorang mata-mata yang ingin menyelidiki seorang penjahat, bertanya tentang hartanya, dia bertanya, "Fulan, dari mana kamu beli barang ini? Mengapa kamu bisa membeli kendaraan?" Berapa harganya? Berapa gajimu sebulan? Hingga mampu membeli barang-barang seperti ini dengan tujuan untuk memata-matai dan menyelidiki ya saudara kita itu. Nah, ini adalah suatu bentuk tajassus dan tahasus. Nah, sangat disayangkan sekali sebagian orang atau sebahagian dari manusia ada yang memiliki sifat seperti ini. Selalu mau ingin tahu urusan orang lain selalu ingin tahu, selalu ingin eh, ingin tahu oh ya urusan-urusan orang lain yang mana itu bukan urusannya. Bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita min husni islamil mara' tarkuhu ma ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang bukan merupakan kepentingan dan urusannya yang tidak bermanfaat dan berguna baginya. Apa urusannya dan apa hubungannya antara dia dan harta-harta yang dimiliki oleh sahabatnya atau saudaranya hingga dia menyelidik dan mencecarnya dengan sejuta pertanyaan. Demikian juga mempertanyakan tentang kehidupan pribadinya seolah-olah dia adalah seorang mata-mata yang sedang menyelidiki seorang penjahat dan kriminal. Nah demikian pula sengaja membuntuti atau mengikuti saudara kita itu baik itu dengan sepengetahuannya atau tanpa sepengetahuannya Ya, ini adalah satu perbuatan yang tidak dibolehkan, membuntuti dan memata-matai saudara kita tanpa sepengetahuannya ataupun dengan sepengetahuannya. Ya, karena ini akan menyebabkan ya eh, orang yang membuntutinya itu jatuh dalam kehinaan. Ya, Bustam bin Muslim mengatakan, jika ada orang yang berjalan membuntuti Muhammad bin Sirin, maka ia bertanya kepada orang itu, Apakah engkau ada keperluan denganku? Apabila ada, maka beliau akan meladeninya. Namun jika orang itu masih membuntutinya, maka ia kembali bertanya, apakah engkau ada keperluan denganku? Asim mengatakan Ibnu Sirin pernah membiarkan eh, Ibnu Sirin tidak pernah membiarkan seorang berjalan membuntutinya. Karena ini merupakan kehinaan bagi orang yang membuntuti dan akan membuka pintu-pintu kejahatan. Ya beliau melarang eh, perbuatan seperti itu karena sikap seperti itu merupakan kehinaan bagi orang yang membuntuti dan fitnah bagi orang yang dibuntuti. Ya, mengganggu dan men- eh, kuping pembicaraan orang lain. Nah ini juga ini adalah suatu perbuatan yang tercela dan ingat ini adalah termasuk dosa-dosa besar yaitu menguping. Nah sebagian kita mungkin masih ada yang suka menguping, menguping pembicaraan orang lain dan mungkin pembicaraan itu adalah suatu rahasia. Ya, suatu rahasia yang tidak boleh disebarkan ke tengah-tengah manusia. Kemudian sebagian orang menguping pembicaraan orang lain dapat menyimpan rahasia itu kemungkinan besar dia akan menyebarkannya ke tengah-tengah manusia. Ya, hasil dari apa yang didengarnya dan dicuri dengarnya dari pembicaraan orang lain. Padahal membongkar rahasia dan aib saudara kita itu juga merupakan suatu dosa besar. Ya, suatu dosa besar. Dosa besar. Rasulullah SAW mengatakan man akan membalasnya, akan menyebarkan dan akan menyiarkan aibnya ke tengah-tengah manusia, ke tengah-tengah khalayak ramai pada hari kiamat kelak. Ya, di depan khalaik, di hadapan uh, makhluk, ya semua makhluk, Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aib Nah, kalau ada orang yang berbisik-bisik ya atau ya sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddasa ar-rajulu bil hadisi tsumma tafata fahiya amanah." Hadis sahih riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al Albani di dalam silsilah hadis sahihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika seseorang membicarakan sesuatu lalu ia menoleh ke arah lain, maka pembicaraan itu adalah amanah. Makna iltafata adalah menoleh ke arah lain. Ya, kenapa dia menoleh ke arah lain? Karena ia takut pembicaraan itu didengar oleh orang lain. Ini menunjukkan bahwa ia mengkhususkan pembicaraan itu untuk kita. Lalu bagaimana jika ada, bagaimana pula jika ada orang yang tidak diundang dan tidak disertakan di dalam pembicaraan ini mengupingnya? Nah ini termasuk di antara perbuatan yang tercela dan dilarang di dalam Islam. Nah termasuk tajasus juga adalah mengintip ya rumah orang lain atau properti milik orang lain. Nah ini juga termasuk tajasus yang dilarang ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ya misalnya si kita sengaja ya membongkar-bongkar HP milik saudara kita, ya membongkar-bongkar laptop milik saudara kita, membongkar-bongkar iPad ataupun tablet milik saudara kita atau sekarang ini banyak gadget yang di dalamnya tersimpan banyak rahasia. Nah, sebagian orang ada yang ya, geratil tangannya kemudian ya usil ataupun iseng dia membuka-buka eh, tablet ataupun HP, handphone ataupun eh, komputer milik saudaranya sehingga nampaklah olehnya rahasia-rahasia saudaranya itu yang tidak pantas untuk dia lihat Ya tentunya setiap orang ada rahasia. Nah ini juga termasuk tajasus yang dilarang ya. Maka dari itu hindarilah sikap tajasus ini, perbuatan tajasus ini karena ini adalah suatu dosa besar yang menyangkut ya hak orang lain. Sering kita ingatkan bahwa eh, ya, kebaliman yang berkaitan dengan hak orang lain ini akan susah untuk diselesaikan di akhirat. Karena penyelesaian di akhirat nanti bukan dengan dinar dan dirham, akan tetapi diselesaikan dengan pahala ataupun kejahatan ataupun dosa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan eh, barang siapa yang punya hutang kezaliman, madlama inda akhihi falyatahallal minhul yaum. Hendaklah dia minta halal dan minta maaf sekarang. Nah, bagi saudara-saudara kita, bagi saudara-saudaraku yang mungkin pernah memata-matai orang lain, mencuri dengar pembicaraan orang lain, maka minta halallah sekarang kepada yang bersangkutan sebelum datang hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham. Kita tidak bisa menebus kesalahan kita, membayar kesalahan kita dengan dinar dan dirham. Akan tapi yang berbicara adalah al-hasanat wasiyat pahala ataupun dosa. Ya seperti seorang muflis yang telah menggalimi saudara-saudaranya, ya memukul, ya kemudian menghina, menjatuhkan kehormatan atau menumpahkan darah, termasuk juga tajasus ini, ya dia memata-matai saudaranya atau menyebarkan aib ataupun rahasianya. Dan ini termasuk perbuatan dulum, ya perbuatan kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala akan hisap dia pada hari kiamat dan akan mengadili dia seadil-adilnya. Allah Subhanahu wa taala ya akan akan menyuruh orang-orang yang dibalimi untuk mengambil kebaikan-kebaikan orang yang telah mendalimi. Ya, maka dikatakan di dalam hadis itu diambillah kebaikan-kebaikannya lalu diserahkan kepada orang-orang yang didaliminya. Kalau sudah habis maka keburukan ataupun dosa orang-orang yang didalimi uh, eh, eh, eh, dosa orang-orang yang didaliminya akan diambil dan diserahkan kepada dirinya kemudian dia dilemparkan, diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Maka hindarilah dosa yang sangat buruk ini, ya dosa besar ini yaitu memata-matai kaum muslimin dan membeberkan rahasia mereka. Di dalamnya ada hadis atau di dalam masalah ini ada sebuah hadis ya e, tentang cerita Habib bin Abi Balta'ah. Nah, Habib bin Abi Balta'ah ya e, yang mana Umar arada qatlahu bima fa'ala. Umar nyaris saja ingin membunuhnya ya karena perbuatannya. Famana'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qatlihi likaunihi syahida Badran. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah uh, tindakan Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah Umar karena Hatib ini termasuk salah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Yaitu beliau Habib bin Abi Baltah menceritakan dan menginformasikan kepada kaum musyrikin kepada keluarganya yang ada di Mekah bahwa Rasulullah bersama pasukan akan datang ke Mekah. Ya, dia tidak menyebarkannya kepada seluruh kaum musyrikin, dia hanya ingin menyelamatkan keluarganya, lalu menyampaikan berita ini kepada keluarganya. Nah, dan itu ya e, diketahui oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam melalui wahyu yang disampaikan kepada beliau. Nah akhirnya terbongkarlah surat yang akan dikirimkan oleh uh, Habib bin Abi Balta'ah kepada kaum musyrikin. Nah Umar pada waktu itu menginginkan agar Habib bin Abi Balta'ah dihukum mati. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkannya, ya dan mengatakan kepada uh, dan uh, mengatakan kepada para sahabat bahwasanya bukankah Habib bin Abi Balta ini telah mengikuti perang Badar dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berkata kepada orang-orang yang ikut perang Badar, ya, e, isna'u ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Lakukanlah apa yang engkau yang kalian mau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan kalian semua. Nah, Allah e, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan Habib bin Abi Balta'ah. Namun perbuatan seperti itu ya tentunya ini sangat membahayakan kaum muslimin. Meskipun itu dilakukan oleh Habib bin Abi Balta'ah dengan tujuan ingin menyelamatkan saudaranya, ingin menyelamatkan keluarganya yang ada yang masih tertinggal di Mekah, yang masih ketika itu tertinggal di Mekah. Ia mengatakan sukunya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Nah demikian. Nah jadi intinya adalah ya perbuatan memata-matai orang Islam atau kaum muslimin, membeberkan rahasia mereka ini adalah suatu perbuatan yang tidak dibolehkan. Namun apabila ya perbuatan ini ataupun memata-mata ini untuk satu kemaslahatan kaum muslimin, ya kemaslahatan yang bersifat umum bagi kaum muslimin maka itu dibolehkan. Ya seperti misalnya negara ataupun daulah yang menugaskan ya aparat-aparatnya untuk memata-matai sesuatu yang dicurigai akan menimbulkan mudarat bagi kaum muslimin, misalnya memata-matai pelaku kejahatan yang telah dicurigai dan diendus akan melakukan kejahatan ya menyebarkan kerusakan, misalnya para pengedar narkoba, ya atau orang-orang yang akan melakukan tindak-tindak teror terhadap eh, Islam dan kaum muslimin, ya terhadap manusia, maka ini boleh untuk dibongkar melalui eh, tindakan memata-matai mereka. Ya karena ini adalah untuk kemaslahatan bersama, untuk kemaslahatan segenap kaum muslimin. Adapun selain itu, tidak boleh ya kegiatan memata-matai orang lain. Nah, nah itu pun juga ya tentunya dilakukan atas izin khalifah ataupun amirul mukminin ataupun penguasa. Ya. Dan untuk suatu tujuan dan maslahat yang jelas. Adapun pihak-pihak swasta ataupun kaum muslimin secara umum tidak dibenarkan melakukan tindakan mata-mata. Ya, tindakan eh, spionase ataupun mata-mata yang memata-matai kaum muslimin, membeberkan rahasia mereka. Nah, ini tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan karena ini mudaratnya ya tentunya sangat besar bagi saudara kita. Nah, orang-orang yang membeberkan rahasia ataupun aib saudaranya pada hakikatnya ia e, sebenarnya atau hakikatnya ia e, membeberkan dan menyebarkan aib dirinya sendiri. Ya membeberkan dan menyebarkan aib dirinya sendiri. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika melarang kita untuk eh, memanggil dengan panggilan yang jelek, eh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala talmizu anfusakum, janganlah kamu memburuk-burukkan diri kamu sendiri. Maksudnya adalah memburuk-burukkan saudaramu. Ya memburuk-burukkan saudara kita, ya memanggilnya dengan panggilan yang buruk, ya dengan gelar dan sebutan yang buruk pada hakikatnya kita memanggil gelap dan sebutan yang buruk untuk diri kita sendiri. Nah, untuk diri kita sendiri. Nah, maka hindarilah ya tabiat ataupun akhlak yang tercela ini, yaitu suka memata-matai orang lain, ya suka ya selalu ingin tahu apa yang menjadi urusan orang lain, ya suka menguping pembicaraan orang lain. Ya, nah ini adalah suatu hal yang ya tidak dibenarkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dha janganlah kalian saling janganlah kalian mencari-cari ataupun memata-matai keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu jangan kalian menggunjing satu sama lain Nah kalau seorang itu kita selidiki kesalahannya, ya tentunya tidak ada orang yang uh, lepas dari kesalahan, tidak ada orang yang bersih dari kesalahan. Ya, uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Ya, semua manusia pasti berbuat salah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membuntuti dan mematai, memata-matai saudaranya, mungkin dia akan ketemu aib dan kesalahan kekurangan saudaranya itu. Ya, pasti dia akan temukan itu. Ya kan tapi ingatlah bahwa perbuatan kita memata-matai saudara kita itu dosanya jauh lebih besar daripada kesalahan yang mungkin dilakukan oleh saudara kita itu. Sebagai contoh misalnya kita memata-matai saudara kita, kita dapati dia melakukan suatu kemungkaran. Ya, karena e, hasil dari mata-mata kita itu, hasil dari penyelidikan kita itu kita menemukan aibnya. Ya, kita e, kita mengetahui aibnya, kita mengetahui dosanya. Nah di sini kita satu jelas telah melakukan satu kesalahan yaitu memata-matai orang lain. Nah ini adalah satu kesalahan yang mungkin lebih besar daripada kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita itu sendiri. Nah kemudian kita juga terancam akan jatuh kepada kesalahan yang berikutnya. Apa itu? Yaitu kita berkewajiban untuk menasihatinya. Kalau kita menyelidikinya, kita memata-matainya, kemudian kita biarkan dia, maka kita juga termasuk orang yang salah. Itu yang pertama. Kalau kita menyemata-matai saudara kita misalnya, kita memata-matai si fulan. Nah, ketemu kesalahannya, kita jumpa dan kita tahu keburukannya, dosa yang dilakukannya mungkin sembunyi-sembunyi. Nah, pertama kita berkewajiban untuk menasihatinya. Karena kita mengetahuinya. Maka kita berkewajiban untuk menasihatinya, beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Nah, kalau itu tidak kita lakukan, maka kita jatuh dalam kesalahan. Yang kedua, kita tidak menasihatinya, justru kita menyebarkan kesalahan itu ke tengah-tengah khalayak ramai. Nah, ini adalah kesalahan yang berikutnya. Ya, di samping dua kesalahan yang sebelumnya, yaitu kita memata-matainya, itu satu dosa. Yang kedua, kita tidak menasihatinya, itu dosa berikutnya. Kemudian lebih parah lagi, kita sebarkan kesalahan itu, kita sebarkan aib itu ke tengah-tengah orang lain yang menimbulkan justru keburukan bagi uh, saudara kita tersebut dan keburukan bagi kaum muslimin. Coba lihat betapa meruginya orang-orang yang jatuh ke dalam kesalahan seperti ini. Ya kebanyakannya orang-orang yang suka menyelidiki, memata-matai orang lain, ya tujuannya bukanlah untuk menasihati orang itu, tapi kebanyakan orang-orang yang melakukan atau e, mayoritas orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini tujuannya adalah untuk menyebarkan keburukan yang didapatinya yang dilihatnya dari orang lain itu kepada manusia. Ini adalah satu kesalahan kezaliman di atas kezaliman. Zulumat ya kegelapan ba'duha fauqobat. Kezaliman ya eh, sebahagiannya di atas sebahagian yang lain yaitu kezaliman yang bertingkat-tingkat bertumpuk-tumpuk kesalahannya ya tuh billah maka saudaraku yang berbahagia ya para pemirsa eh, Roja TV dan eh, pendengar radio Roja dimanapun saudaraku berada ya hindarilah perbuatan yang tercela ini ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dari perbuatan seperti ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tajassasu demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang sahih riwayat Al-Imam bukhari tadi, "Wala tajassasu wala tahassasu" dan janganlah kamu saling mengintai, saling memata-matai, janganlah kalian memata-matai kesalahan orang lain dan janganlah kalian mencuri dengar, menguping pembicaraan orang lain. Demikianlah hamba Allah yang berbahagia, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat yang jelek ini atau Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari e, suuzon kepada saudara kita ataupun kebencian dan permusuhan terhadap ya saudara kita sendiri dan menjauhkan kita dari segala keburukan yang lahir maupun yang tersembunyi. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu huwal ghafurur rahim Nah, syukuran jazakallahu khairan barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan kepada Ustaz di kesempatan pagi hari ini insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218233661 ataupun di mohon maaf di eh, 823 eh, 021 823 6543 dan Anda pun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat di 0819896543. Baik untuk kesempatan pertama kami akan uh, berikan di layanan telepon di 0218236543 ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Nah, ya e, terputus koneksi kami dengan e, penanya. Silahkan kepada anda para pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung di kesempatan pagi hari ini di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543. Baik, sudah ada yang masuk. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum, Pak. Ya. Nah, Ya, rupanya belum uh, terkoneksi Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, halo. Ya. Dengan siapa, Pak? Nah, uh, Mohon maaf, mungkin ada sedikit gangguan jaringan di layanan dan telepon kami. Akan kami angkat terlebih dahulu uh, pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat Ustaz. Ya, ada ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya Ustaz, bagaimana kita menanggapi ketika ada seseorang yang diberitahukan akan kesalahan-kesalahannya namun mereka menimpali dengan berkata jangan merasa paling benar? Mohon jawabannya. Ya, e, tentunya e, apabila ada saudara kita yang menasihati kita, bukanlah berarti ia menganggap dirinya lebih baik dari kita. Bukan berarti ia menunjuk pandai dirinya daripada orang lain. Bukan berarti ia merasa lebih alim daripada kita, tapi semata-mata ia memberikan nasihat itu kepada kita agar kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ya, untuk kemaslahatan dan untuk kebaikan diri kita karena ia menyayangi ya dan menyintai kita. Jadi Seharusnya seorang muslim itu senantiasa mengedepankan husnuzon kepada saudaranya. Apabila dia mendapatkan nasihat daripada saudaranya, maka hendaklah dia terima dengan lapang dada. Dan dia berbaik sangka kepada saudaranya bahwa saudaranya itu sebenarnya menginginkan kebaikan, menghendaki ya. Assalamualaikum. Nah, lanjutkan Ustaz, silahkan. Ya, menghendaki dan menginginkan kebaikan bagi dirinya. Ya, bukan menghendaki dan menginginkan keburukan bagi dirinya. Ya, maka ya seorang muslim hendaknya dapat berlapang dada menerima nasihat dari saudaranya tersebut. Ingatlah bahwasanya itu adalah untuk kemaslahatan dirinya, bukan untuk siapa-siapa. Nah kemudian ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Berilah peringatan sesungguhnya peringatan itu amatlah berguna bagi orang-orang yang beriman. Nah kemudian bagi kita yang menyampaikan nasihat coba perhatikan mungkin cara kita yang keliru di dalam menyampaikan nasihat. Ya coba lihat, coba periksa, periksa sekali lagi bagaimana cara kita menyampaikan nasihat kepada saudara kita. Apakah sudah dengan santun dan hikmah? ya apakah dengan cara yang benar ya bukan dengan cara-cara yang e, justru membuat dia bertambah lari ya dari nasihat kita ya misalnya kita memberikan nasihat ke di hadapan orang ramai atau memberikan nasihat yang e, dengan kata-kata yang kasar dengan kata-kata yang pedas ya atau dengan cara-cara yang keliru ya maka coba perhatikan cara kita menyampaikan nasihat ya cara kita menyampaikan nasihat Ya, nah demikian ya. Tentunya uh, dibedakan antara nasihat nasihatu wa ta'ir, antara memberikan nasihat dan menjelek-jelekkan ya atau sengaja untuk menjatuhkan. Nah, itu bukan nasihat. Maka yang pertama coba perhatikan cara kita menyampaikan nasihat. Nah, kepada saudara kita itu ya hendaklah kita sadari bahwa nasihat itu bukanlah ya karena saudara kita itu kita itu merasa lebih pandai dari kita, ya merasa lebih bersih dirinya dari kita, Nah, bukan tapi semata-mata saudara kita itu menyayangi dan menyintai kita. Oleh karena itulah dia menyampaikan nasihat itu kepada kita. Karena pada hakikatnya nasihat itu adalah e, eh, satu ketulusan ya dari seorang e, insan atau seorang muslim kepada e, saudaranya. Nah, kemudian satu hal lagi yang perlu diperhatikan di dalam bab menyampaikan nasihat ini bahwa janganlah kita merasa Eh, jemu dan bosan menyampaikan nasihat. Mungkin pertama kita sampaikan dia belum bisa menerima. Maka janganlah cepat-cepat ambil kesimpulan. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa saudara kita itu keras kepala. Padahal nasihat baru disampaikan satu kali. Mungkin ya dia belum memahami apa yang kita maksud. Ya, belum memahami apa yang kita inginkan. Ya, coba lakukan dan beri nasihat itu berulang-ulang. Ya, coba sampaikan dan e, berikan nasihat itu berulang-ulang. Ya, dan jangan cepat-cepat mengambil suatu kesimpulan, apalagi vonis dengan mengatakan wah si fulan itu keras kepala, nggak mau mendengarkan nasihat saya. Ya, padahal dia baru satu kali menyampaikan nasihat itu kepada saudaranya. Nah, kemudian jangan paksakan nasihat itu diterima melalui lisan kita. Boleh jadi nasihat itu dapat diterimanya melalui lisan orang lain maka titipkanlah nasihat kita itu kepada orang lain yang mungkin lebih dia dengar. Karena tujuan kita adalah untuk memperbaiki saudara kita, bukan untuk memperburuk keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, sekian jazakallahu khairan atas jawaban Al Ustaz. Dan untuk selanjutnya kami mengundang kepada Anda para pendengar sekalian atau di eh, di eh, pendengar apa pemirsa Raja TV di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Nah, uh, selanjutnya kami akan angkat uh, kembali Ustaz pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat lebih dahulu. Ya ada pertanyaan Ustaz dari Ummu Farel yang berada di PGC Cibitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz seperti uh, yang Ustaz sampaikan, Ana merasakannya. Di mana Ana selalu diawasi setiap gerak-gerik oleh tetangga Ana, uh, oleh tetangga Ana sendiri. Setiap Ana keluar rumah, Ana selalu diintip dari balik pagarnya. Ana melihat dan dengan jelas, Ana sangat terganggu dengan perbuatan tersebut. Bagaimanakah cara menegur tetangga Ana uh, tanpa melukai per- perasaannya? Mohon jawabannya, Ustaz. Ya, uh, Eh, tentunya e, pertama ini adalah tetangga. Ya, tetangga tentunya punya hak-hak yang harus kita tunaikan. Nah, tentunya ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Perbuatan tetangga kita, itu terhadap diri kita itu adalah satu perbuatan yang tidak e, dibenarkan dan dilarang di dalam Islam. Nah, kemudian kewajiban kita adalah bagaimana untuk e, me, menasihatinya ya dan e, me, memberikan menyampaikan e, peringatan kepadanya dengan cara yang bijaksana. Dan tentunya itu dapat kita lakukan misalnya dengan bertamu atau ber, ataupun berkunjung ke rumahnya dan bertanya kepadanya tentang e, apa sebenarnya yang e, yang ingin dia dapatkan dari kita. Apa kepentingannya, apa hajatnya? Mungkin dia punya hajat, mungkin dia punya kepentingan yang ingin ya di eh, dapatnya dari kita. Nah, coba tanyakan dengan baik-baik kepada tetangga kita itu apa sebenarnya hajat dan keperluannya. Ya, mungkin dia melakukan itu karena dia punya hajat dan keperluan kepada diri kita. Jadi ini ya, pertama tentunya kita mengedepankan baik sangka kita kepada tetangga kita itu, bahwasanya dia itu menyelidik kita bukan untuk satu keburukan. Mungkin dia uh, malu untuk menyampaikan suatu kepentingan dan hajat kepada kita. Jadi yang pertama coba kunjungi saudara eh, saudara kita eh, dan juga eh, tetangga kita itu ya. Nah, kemudian klarifikasi tentang apa yang kita dapatkan darinya. Nah, mungkin mungkin ya di sana ada salah komunikasi ya kemungkinan ini kemungkinan ya itu semua didasari atas van ya dugaan-dugaan kita menduga dia memata-matai ya dan eh, apa namanya dia menduga, juga menduga sesuatu yang salah terhadap kita. Nah mungkin ini berpangkal dari miskomunikasi. Jadi ya kita anjurkanlah kepada eh, saudara-saudara eh, kita agar memperhatikan tetangga. Janganlah ya kita tidak mau tahu tentang eh, orang-orang yang hidup di sekitar kita ya hingga yang dikedepankan itu hanyalah buruk sangka yang dikedepankan itu adalah buruk sangka buruk sangka kepada eh, tetangga sendiri, buruk sangka kepada saudara sendiri. Ya, maka hendaklah mengedepankan husnuzan. Ya, karena pada dasarnya ya kaum muslimin itu udul, ya, ya apa namanya? E, baik. Ya, kita harus e, duga dan e, sangka mereka dengan persangkaan yang baik. Ya, jangan mendahulukan e, buruk sangka. Karena ingat Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman di dalam kitabnya ya wa ijtanibu katsiran minadh jauhilah kebanyakan dari adzan ya prasangka-prasangka ya praduga-praduga inna ba'dadh-dhanni itsmun karena sebahagian dari prasangka itu adalah dosa kebanyakan dari prasangka itu adalah dosa ya kedepankanlah azaz praduga tidak bersalah anggaplah dia bukan memata-matai kita ya anggaplah dia bukan mengintip kita Ya, anggaplah dia bukan uh, apa namanya kita katakan uh, menyelidiki kita. Ya, tepislah dugaan-dugaan itu dulu. Ya, coba klarifikasi kepada tetangga kita itu. Mungkin dia lakukan itu bukan untuk tujuan memata-matai. Ya, mungkin dia lakukan untuk satu uh, keperluan yang lain. Maka coba datangi dan kunjungi dia kalau perlu bawa hadiah. Ya, karena Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu Ya salinglah memberi hadiah niscaya akan tumbuh rasa cinta kasih sayang di antara kamu. Nah, demikian apalagi dia adalah tetangga kita, ya. Nah, jadi ya, coba ini mungkin pangkal dari salah komunikasi, ya, salah komunikasi, miskomunikasi. Biasanya seperti itu. Masing-masing menduga keliru. Nah, ketika bertemu ternyata tidak. Ya, ternyata dia punya hajat dan keperluan kepada kita yang dia segan untuk menyampaikannya kepada kita. Mungkin seperti itu. Nah demikian, jangan buka celah-celah setan untuk lebih memperburuk dan memperparah hubungan kita dengan saudara kita sama muslim, apalagi dengan tetangga kita. Wallahu alam bisawab. Nah, terima kasih banyak ya. atas jawaban Al Ustaz. Ya, demikian untuk penanya yang berada di Cibitung dan untuk selanjutnya di layanan telepon di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu Suryani ya yang berada di ya. Jakarta. Silahkan. Eh, saya mau tanya Ustaz, hmm, misalkan saya, kita punya teman, kita bersahabat dari salaf gitu kan, dari sunnah. Itu kan kita untuk saling mengingatkan. Jadi kalau kita salah dan mengingatkan begitu sebaliknya. Tapi kalau misalkan teman itu uh, setiap bertemu selalu membahas teman-teman yang lain gitu kan. Terus kalau misal kita mau ngomongnya nggak enak gitu kan, nggak boleh atau gimana. Jadi saya dengan bahasa-bahasa yang lain aja gitu. Tapi saya tetap berteman, tapi akhirnya suatu saat terjadi masalah dia dengan saya. Yeah. Kalau saya kalau saya tuh ada rasa nggak suka itu memang saya saya simpen dulu Ustaz. Jadi saya mau menetralkan perasaan saya dulu gitu. Ketika sudah baik, hati saya sudah bisa melupakan itu baru saya mulai baik lagi dengan dia. Tapi ternyata teman saya itu kalau sudah ada masalah dia langsung berubah gitu. Kalau ketemu kayaknya sepertinya nggak seperti dulu lagi gitu uh, akhirnya saya lebih baik menghindar di Ustaz gitu dari nah uh, terputus Ustaz untuk layanan dan teleponnya dan mungkin bisa ditangkap saja untuk pertanyaan uh, Ibu Suryani ya, tadi yang dari Jakarta terputus ya iya iya jadi uh, ya tentunya uh, menjaga hati itu memang satu perkara yang sangat-sangat uh, sulit. Ya apalagi hati itu sempat terluka. Maka dari itu ya hendaknya kita eh, lebih bagus menjaga ya daripada ya kita mengobati karena mengobati hati yang terluka itu sangatlah berat ya sangat sulit maka jagalah ya jangan buka tadi saya sebutkan jangan buka celah-celah bagi setan untuk ya merusak hubungan kita ya mengusutkan benang hubungan tali silaturahim antara kita dengan saudara kita Nah, jadi e, bagi orang yang e, disampaikan kepadanya satu namimah ataupun ghibah. Nah, ini kadang-kadang sering terjadi. Ya, di dalam satu majelis dibicarakan di dalamnya ghibah dan namimah. Ya, hingga kadang-kadang kita larut di dalamnya membicarakan ghibah dan namimah itu. Nah, kewajiban kita adalah apabila kita atau disampaikan kepada kita namimah, ya, maka kita harus melakukan enam perkara berikut ini. Yang pertama adalah kita tidak membenarkan perkataannya. Jangan benarkan perkataannya. Jangan iakan dan, jangan setujui perkataannya. Karena ia adalah tukang namimah. Dan tukang namimah itu adalah orang fasik. Yang kedua adalah mencegahnya dari perbuatan tersebut. Menasihati dan ya kalau bisa eh, menghentikan perbuatannya itu kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang hikmah. Misalnya, ya kita mengalihkan pembicaraan kepada perkara-perkara lain, ya, menyindir ataupun menyinggungnya supaya tidak e, meneruskan pembicaraan riba dan namimah itu. Kemudian yang ketiga kita membencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita benci ya saudara kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta dan benci itu haruslah didasari karena Allah, fillah walillah. Kemudian yang keempat tidak berprasangka buruk kepada saudara kita yang digibahi dan dinamimahi itu. Dan yang uh, yang ke, yang ke lima adalah tidak membawakan perkataan yang disampaikan kepadanya itu untuk memata-matai dan untuk mencari-cari aib. Bisa disampaikan sesuatu tentang si fulan kepada kita. Ya, diceritakan oleh ya, orang lain kepada kita, orang ketiga. Ya, datang kepada kita membicarakan atau kita mendengar di dalam majelis dibicarakan tentang aib saudara kita. Maka janganlah kita jadikan itu untuk eh, sebagai alasan untuk memata-matai dan mencari-cari aib saudara kita itu untuk membenarkan dan membuktikan. Tidak perlu itu ditepis dan dihiraukan. Ya tidak perlu kita memata-matainya. Benar enggak ya kata si fulan itu? Ya benar enggak ya apa yang telah disampaikan oleh si fulan itu? Kemudian kita memata-matai dan mencari-cari aib saudara kita itu. Nah ini tidak dibenarkan. Maka jangan membawakan perkataan yang sudah disampaikan kepada kita itu untuk memata-matai dan untuk mencari-cari aib saudara kita tersebut. Nah kemudian yang keenam tidak meridhai bagi dirinya perbuatan namimah yang telah dilarangnya dari orang itu. Ya maka jauhilah namimah itu. Ya jauhilah riba itu karena perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Ya Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan seperti seorang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Ya tentunya pasti kita tidak menyukai, pasti kita jijik, merasa jijik memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Nah demikian. Nah, maka dari itu Janganlah kita larut dalam pembicaraan ghibah bersama eh, ya tukang ghibah ataupun tukang namimah. Nah, kemudian ya tentunya eh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tenggang waktu untuk ya menenangkan hati ya selama tiga hari ya tidak halal ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang muslim memboikot muslim yang lainnya lebih dari tiga hari itulah batas ya bagi kita untuk dapat menahan Ya rasa benci dapat mengendalikan dan da dapat menetralisir ya kebencian dan mungkin ke ke kemarahan kita ya ataupun kekecewaan kita kepada saudara kita itu apabila terjadi sesuatu di dalam hubungan ya persahabatan ya tidak lebih dari tiga hari dan yang paling bagus yang paling afdal kata Rasulullah SAW adalah yang memulai mengucapkan salam itulah yang paling utama maka pertengkaran tidak boleh di eh, di eh, kita katakan apa ya dilestarikan atau dipertahankan ya pertengkaran harus diselesaikan permusuhan harus diselesaikan harus didamaikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya ya fa'aslihu fa'aslihu baina akhwaikum maka perbaikilah hubungan di antara saudara kamu ya perbaikilah hubungan di antara saudara kamu jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdamai. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Pertengkaran itu tidak lebih dari tiga hari. Kalaupun kita punya rasa dongkol, rasa tidak suka, benci, marah kepada saudara kita, janganlah lebih dari tiga hari. Ya, yang paling baik kata Nabi SAW adalah yang memulai mengucapkan salam kepada saudaranya. Nah, hubungan itu harus dirangkai kembali. Ya, dan caranya adalah dengan saling mengucapkan salam satu sama lainnya. Dan yang paling baik kata Nabi yang le lebih dulu mengucapkan salam, mengucapkan salam kepada saudaranya. Nah, demikian. Karena orang-orang yang tidak mau memperbaiki hubungan dengan saudaranya, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan tahan dia di pintu sorga. Allah Subhanahu wa taala akan menahannya hingga dia berdamai dengan saudaranya. Ya bagi orang-orang, bagi pihak-pihak yang tidak mau berdamai dengan saudaranya dan tidak mau menyelesaikan urusannya dengan saudaranya. Nah demikian ya. Nah kalau kedua-duanya memang tidak mau saling memperbaiki hubungan maka dua-duanya akan Allah Subhanahu Wa Taala tahan di pintu sorga hingga keduanya berdamai. Andirahuma hatta yastaliha. Ya, tahan keduanya hingga keduanya berdamai. Nah, memang ya sebagaimana yang sebut, saya sebutkan tadi untuk mengobati hati yang luka itu adalah suatu perkara yang sangat sulit. Namun bukanlah mustahil untuk dilakukan. Nah, maka dari itu seorang muslim harus memiliki ketulusan ya kepada saudaranya, ya kepada sama kaum muslimin. Wallahu a'lam bisawab. Nah, ya. Eh, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Suryani yang berada di Jakarta. Mudah-mudahan uh, tepat apa yang diinginkan dari uh, jawaban Ibu Suryani tersebut. Dan untuk selanjutnya kembali di layanan yang telepon sudah ada hamba Allah yang berada di Jakarta yang menunggu. Silakan Ibu. Halo. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Ustaz, yang saya tanyakan, bagaimana kalau orang memfitnah orang dan ngejolimnya orang, tapi orang ini setiap hari mendengar rojak, tapi nggak dipakai, masuk kuping kanan keluar kuping kiri Selalu begitu, tiap hari dia mendengar rajat tapi nggak dipakai, eh, selalu menjolimin orang. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana tuh hukumannya itu tuh sama Allah karena dia mendengar dia radio rojak ini rojak ya, ya betul iya itu aja ya bukan rojak ya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh radio rojak bu ya bukan radio rojak ya, ya. silahkan Ustaz Iya, uh, tentunya uh, para pemirsa yang berbahagia dan para pendengar dimanapun saudaraku berada, ya ilmu itu kita pelajari untuk kita amalkan. Ya ilmu kita pelajari untuk diamalkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Talib ya uh, radhiyallahu anhu, hatafal ilmu bil amal. Fa in ajabahu wa illar tahal. Ya, ilmu itu menghubungi amal. Kalau ada jawaban, maka kalau tidak ada jawaban maka ilmu akan pergi. Nah, jawaban di sini maksudnya adalah ada aplikasinya, ada pengamalannya, ada penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak maka ilmu itu akan pergi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati orang-orang seperti ini sebagai orang-orang yang akmaul qaul, wailul lil akmail qaul. Celakalah orang-orang yang punya sifat akmaul qaul, apa itu akma'ul kaul? Yaitu orang-orang yang seperti yang disebutkan tadi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Artinya dia tidak dapat mengambil manfaat dari peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Ya. Nah, ya Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang seperti ini di dalam Al-Qur'an. Lima taquluna nama la taf'alun. Mengapa engkau katakan apa yang tidak engkau lakukan? Kabur maqtan indallahi an taqulu antakulu ma la taf'alun sungguh kebesar kemarahan Allah Subhanahu wa taala apabila engkau mengatakan apa-apa yang engkau tidak lakukan nah demikian juga Allah Subhanahu wa taala ya mencela Bani Israel karena mereka menyembunyikan kebenaran dan melupakan diri mereka sendiri yaitu mereka tidak mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui ya sementara mereka e, mengetahuinya mereka tidak mengamalkan ilmu itu ya mereka tidak mengamalkan ilmu itu nah jadi ilmu itu adalah untuk diamalkan ilmu dipelajari untuk diamalkan nah bagi kita yang melihat saudara kita jatuh dalam kesalahan seperti ini ya tentunya ya kita berkewajiban untuk menasihatinya ya yang salah di sini adalah tidak diamalkannya ilmu Ya, tidak diamalkannya ilmu. Bukan karena dia menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu sudah bagus. Ya, mendengarkan nasihat itu sudah bagus. Mengikuti kajian baik itu di radio, di televisi itu sudah bagus. Yang belum bagus di sini adalah dia belum mengamalkannya. Maka coba disampaikan kepadanya beberapa peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dari rasulnya tentang orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu. Ya, nah, ya, yang uh, salah satu di antara perkara yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah al-ilm. Ya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser tapak kaki seorang hamba hingga dia ditanya tentang empat perkara. Salah satunya adalah an ilmihi. Dia, dia, dia akan ditanya tentang ilmunya. Fima amila fi. Apa yang telah dia amalkan dari ilmunya? apa yang telah dia amalkan dari ilmunya. Karena ilmu baru dikatakan bermanfaat apabila ilmu itu berbuah menjadi amal soleh. Ya kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perbuatan saudara kita itu yang menuntut ilmu itu sudah bagus. Ya. Tapi yang kurang di sini, yang perlu dia dia lengkapi, yang perlu kita sempurnakan pada dirinya adalah dia mengamalkan ilmunya. Demikian pula janganlah dengan peristiwa itu justru kita benci kepada ilmu. Wah, dia coba lihat dia Dia menuntut ilmu tapi perbuatannya nggak berubah. Akhirnya kita alergi menuntut ilmu. Wah, kalau begitu saya tidak menuntut ilmu. Nah, ini namanya makar setan, ini namanya jebakan setan, ini tipu daya iblis. Nah, lalu kita mengambil kesimpulan kalau gitu saya nggak usahlah apa namanya mendengarkan ilmu. Nah, percumalah mendengarkan ilmu seperti si fulan itu Lalu kita menjauhi ilmu. Seperti sebagian orang melihat saudaranya misalnya berjilbab, wah percuma dia e, pakai busana muslimah berjilbab, bercadar tapi kerjanya riba dan namimah. Lalu kita meninggalkan dan menanggalkan busana ya muslimah itu. Nah, ini tidak tepat. Pakaiannya sudah benar, hanya saja mungkin pengamalannya yang belum benar, belum lurus. Sebagaimana kita sebutkan tadi, perbuatannya menuntut ilmu itu sudah benar. Perbuatan saudara kita itu dia menyimak kajian ilmiah, dia menyimak eh, radio roja misalnya atau roja TV itu sudah bagus. Itu adalah sarana untuk menuntut ilmu. Nah itu tidak perlu kita celak. Ya, hanya saja perlu kita sempurnakan di sini. Tentunya ada ada kekurangannya di sini, yaitu dia tidak mengamalkan ilmu. Maka itulah yang kita sempurnakan pada saudara kita itu. Dan janganlah peristiwa ini membuat kita eh, apa namanya kita sebutkan ya eh, menjadi pobi terhadap majelis ilmu. Kita lihat orang-orang yang menuntut ilmu, wah, akhlaknya seperti itu. Wah, bukan berarti kalau menuntut ilmu akhlaknya jadi seperti itu. Yang salah bukan pada majelis ilmu, yang salah bukan pada ilmu. Yang salah adalah orang itu tidak mengamalkan ilmunya. Ya, tidak mengamalkan ilmunya. Makanya tadi malam kita sebutkan bahwa para salaf dahulu mereka mempelajari adab itu lebih lama daripada mereka mempelajari ilmu. Belajar adab itu lebih lama daripada mereka mempelajari ilmu. Dan itulah yang menjadi perkara yang perlu untuk kita sempurnakan dan untuk kita perbaiki pada hari ini yaitu memperbaiki adab dan etika kita sebagai seorang penuntut ilmu. Ingat janganlah kita menjadi orang yang tanpa kita sadari kita ya an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala karena akhlak dan perbuatan kita yang tidak uh, tidak tepat atau ataupun tercela. Nah kepada ibu yang bertama, bertanya tadi, janganlah kita jadi, janganlah ibu jadikan ini sebagai penghalang ya, bagi ibu untuk menuntut ilmu pula, ya untuk menghadiri majelis ilmu pula. Ya ingat hati-hati, ya, jangan sampai kita terjebak kepada talbis iblis, ya yaitu menjauhkan kita dari ilmu, menjauhkan kita dari kebaikan. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, sekarang jazakallahu khairan barakallahu atas uh, jawaban yang tadi disampaikan oleh Al Ustadz. Dan untuk selanjutnya kami beralih terlebih dahulu di layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan atau ada beberapa pertanyaan senada di antaranya dari Ummu Farhan di Jakarta dan ya. beberapa yeah. penanya yang lainnya yang bertanya, uh, bertanya perihal yang sama. Uh, ya Ustaz, apakah termasuk dosa apabila kita menyelidiki atau membaca uh, eh, SMS dari HP suami karena kita mencurigai atau takutnya uh, suami akan diselingkuh dengan wanita yang lain? Ya, uh, sebenarnya itu tidak dibenarkan. Ya, kalau kita tahu bahwasanya itu adalah properti milik orang lain, barang milik orang orang lain. Ya, HP suami, HP suami, HP istri, HP istri kan begitu ya. Nah, kadang-kadang ada sebahagian perkara yang itu tidak boleh diketahui oleh orang lain, pribadi yang sifatnya pribadi dan rahasia. Setiap orang tentunya punya rahasia, walaupun di antara suami istri. Nah, Makanya saya, saya katakan tadi, saya sebutkan tadi, dahulukanlah ya berbaik sangka, apalagi kepada suami kita. Nah kecuali ya di sana ada hal-hal yang eh, eh, maslahat bagi kita untuk mengetahuinya. Nah seperti yang kita sebutkan tadi untuk kepentingan-kepentingan maslahat kaum muslimin, ya mencegah ya kejahatan agar tidak tersebar mencegah keburukan agar tidak tersebar, tidak menimpa banyak orang, Nah ini tentunya dibolehkan. Akan tapi bentuk yang seperti kita sebutkan, yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, nah itu tidaklah dibenarkan. Ya, ya. Kadang-kadang itu justru membuat ya diri kita bertambah eh, kesal, ya bertambah jengkel, ya bertambah buruk eh, suasana dan bertambah buruk kondisinya. Ya dengan mengetahui rahasia-rahasia itu. Nah, sebagaimana juga kita kan tidak nyaman dan juga kita tidak bahwa apabila rahasia-rahasia kita diselidiki dan dimata-matai orang, oleh orang lain. Ya. Lain ceritanya kalau wah ustaz saya tak sengaja terbuka begitu. Itu itu mungkin lain ceritanya. Ya, Itu Allah Subhanahu wa taala yang membukanya. Ya, lain cerita kalau itu tanpa eh, tanpa keinginan dan tanpa eh, kehendak dan maksud kita. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala yang membongkarnya. Ya, bukan kita, tapi kita sengaja menyelidik, kita sengaja memata-matai, kita sengaja membongkar-bongkar isi HP-nya, isi laptopnya, isi komputernya, ya, atau e, dompetnya dan lain sebagainya. Nah, ini tidak dibenarkan. Nah, bahkan ketika kita tahu hal itu, justru kita bertambah ya sulit, bertambah e, e, rumit e, permasalahan yang kita hadapi bertambah berat hati kita, ya bertambah sempit dada kita, bertambah sempit sesak jiwa kita karena mengetahuinya. Nah, jadi ya janganlah seorang istri itu suka eh, mengoprak-oprak HP eh, suaminya ataupun memeriksa ataupun menyelidiki, memata-matai kegiatan eh, suaminya tanpa diketahui oleh suaminya. Nah, demikian karena itu adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu termasuk tajasus, ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Kan juga tidak ada untungnya ya kita melakukan hal seperti itu yang justru ya menimbulkan kejelekan dan keburukan atas kita, atas keluarga kita, ya dan atas suami kita tentunya. Wallahu a'lam bisawab. Eh, nah, syukur jazakallahu khairan. Terima kasih banyak atas jawaban Al Ustaz. Dan untuk selanjutnya satu kesempatan terakhir Ustaz, e, penanya di layanan telepon sudah ada yang menunggu yaitu Bapak Rashid yang berada di Jakarta. Silakan Pak Rashid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ustadz. Uh, eh, eh tentang ini Pak Ustadz perbuatan dosa itu. Waalaikumsalam di, warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran kan akan diampuni ketika kita melakukannya karena ketidaktahuan kita. Nah pengertian diampuni ini apakah uh, tidak dicatat atau semacam pemutihan gitu Pak Ustadz? Nah itu bagaimana Pak Ustadz? dengan halnya misalnya karena orang terpeleset melakukan perbuatan dosa sedangkan dia tahu gitu apa ada yang berpendapat katanya yang diampuni itu yang karena ketidaktahuannya kemudian dia bertobat nah diampuni nah ini orang tahu terpeleset bertobat nah itu katanya tidak diampuni itu Pak Terima ya. kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mungkin bisa disimak ya. saja ya pertanyaannya. Ya, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak yang bertanya tadi dari Jakarta, ya semoga Allah Subhanahu wa taala eh, menambah uh, limpahan ilmu bagi Bapak dan memberikan eh, Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kesehatan dan keafiatan kepada Bapak. Nah, tentunya semua ya perbuatan manusia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang dilakukannya dengan ilmu maupun tanpa ilmu. Kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dengan sengaja maupun tidak sengaja itu semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min qawlin illa ladaihi raqibun Tidak ada satu perkara pun yang dilontarkan diucapkan oleh manusia melainkan pasti ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat. Ya, semua perkataan kita la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak di, tidak ditinggalkan ya tidak dilewatkan satu perkara pun besar maupun kecil melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat dan akan menghisapnya. Masalahnya di sini adalah jatuhnya seorang insan ke dalam satu dosa karena ketidaktahuan. Ya, tentu saja kalau dia melakukan dosa eh, dengan sepengetahuan dengan ilmunya, ya dia tahu tapi dia lakukan juga, ini tidak uh, diragukan lagi ini adalah suatu uh, satu dosa yang Allah Subhanahu wa taala akan hisab dia, Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Ya, tidak ada udur baginya karena dia telah mengetahui dan dia melakukan dosa tersebut. Dia tahu tapi dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan udur kepadanya. Ya, nah demikian. Yang kedua adalah orang yang tidak tahu dan jatuh dalam perbuatan dosa. Nah, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ya, dia jatuh dalam dosa itu karena ketidaktahuan atas kelalaiannya menuntut ilmu. Yaitu dia tidak menuntut ilmu, Pak. Dia diberikan akal, dia diberi alat-alat ilmu, dia diberi mata, dia diberi telinga, dia diberi akal, ya untuk memahami, tapi dia tidak gunakan itu untuk menuntut ilmu hingga dia jatuh dalam dosa dan dosa. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisapnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghukumnya karena kelalaiannya menuntut ilmu, kelalaiannya menuntut ilmu, keteledorannya di dalam meninggalkan ilmu. Padahal dia telah diberi sarana-sarana ilmu, akal. Ini akal ini sangat mahal, nggak ada dijual akal bekas, nggak ada orang yang mau ya menukar akalnya dengan yang lain. Ya, nah itu adalah sarana dan alat ilmu supaya dia tahu agar tidak tergelincir dalam perbuatan dosa dan dapat ya meminimalisir dirinya untuk jatuh dalam kesalahan demi kesalahan. Itu dengan menuntut ilmu. Karena semakin banyak dia tahu, semakin banyak pula yang dapat ya, keburukan-keburukan eh, yang dapat dihindarinya dan semakin banyak pula kebaikan-kebaikan yang dapat dilakukannya. Nah, tapi kalau memang dia tidak tahu, dia sudah mengerahkan segala kemampuannya, dia sudah menuntut ilmu, memang ilmu itu belum sampai kepadanya hingga dia jatuh ke dalam dosa itu, nah ini adalah satu hal yang makdur. Inilah satu yang ya mungkin di, eh, di dimaklumi dan diberi toleransi kepadanya. Dia sudah bersungguh-sungguh menuntut ilmu, Ya dia telah mengerahkan segala kemampuannya untuk menuntut ilmu tapi memang ilmu itu belum Allah sampaikan kepadanya. Nah inilah orang yang makdur. Adapun orang yang sengaja melalaikan dirinya menuntut ilmu, teledor, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya. Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya karena perbuatannya meninggalkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya karena dia melakukan satu kesalahan yang mendasar yaitu tidak mau menuntut ilmu. Padahal itu diwajibkan atas kita semua. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ya kita diperintahkan untuk ya menimba dan menuntut ilmu. Nah, ketika kita lalaikan itu, ya otomatis orang yang jauh dari dari ilmu otomatis dia akan jatuh dari dalam satu dalam dosa ya demi dosa, kesalahan demi kesalahan akan dilakukannya kalau dia tidak ya punya ilmu, maka dari itu iblis ya punya makar terhadap manusia dan maka pertama adalah menjauhkannya dan mengeluarkannya dari jalur ilmu. Karena kalau sudah jahil, ini ilmu itu ibarat cahaya. Ya, kalau tidak ada lagi cahaya, ya maka setan atau iblis dan bala tentaranya dengan mudah akan menggiring orang ini ke dalam bentuk kesesatan, kesalahan, dosa, maksiat, kemungkaran apapun yang dikehendaki oleh iblis. Nah, itu kalau dia sudah meninggalkan ilmu. Nah, ini adalah satu kesalahan. Jadi coba lihat Nah kita jatuh dalam dosa itu apakah karena kelalaian kita untuk menimba ilmu atau memang demikianlah kita sudah mengerahkan segala kemampuan kita untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari ilmu, tapi memang Allah Subhanahu wa taala belum menyampaikan ilmu itu kepada kita. Nah, ini adalah satu hal yang makdur. Ya dimaklumi, ya diberi toleransi. Nah, demikianlah mudah-mudahan ini ya, apa namanya memberikan suatu ya peringatan kepada kita semua bahwa ya tidak ada udur bagi seseorang ya yang jatuh dalam perbuatan dosa karena kelalaiannya menuntut ilmu. Karena keteledorannya di dalam menuntut ilmu. Dia berpangku tangan tidak mau menuntut ilmu hingga dia jatuh dalam dosa demi dosa, ya, kesalahan demi kesalahan. Wallahu a'lam bisawab Nah demikianlah para pemirsa yang berbahagia apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita dapat bertemu kembali yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang salah dari saya dan dari setan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang saya lakukan dan yang terjadi di dalam majelis ini dan kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan ya demikianlah aku lupa hadza astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak syukran jazakallahu khairan para fiik atas keluangan waktunya dan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kami ucapkan pula syukran jazakumullahu khairan pada antun semua para pemirsa Roja TV ataupun pendengar Radio Roja yang sudah dengan kerenan hatinya menyimak acara kami di kesempatan pagi hari ini Ya, semoga pertemuan kita pertemuan yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kami mohon maaf kepada Anda yang sudah berusaha menghubungi kami di layanan telepon ataupun bagi Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan di pesan singkat, hanya beberapa pertanyaan saja yang dapat kami ajukan. Dan insyaallah mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Uh, simak kembali acara yang rutin ini ya acara rutin ini di setiap hari Selasa pagi pukul 8 bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizullah dalam pembahasan al-kabair atau dosa-dosa besar.